Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Rabu 27 Januari 2021 berkepatan dengan 14 Jumada Tsani 1442 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab al-akhbar as-sahihah fi ru'yatillah yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang keempat bab tentang syarat-syarat kewajiban dan syarat-syarat diterimanya puasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada kajian kedua kedua puluh tiga ini, silakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-mu'allif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Asyartu tsani wa tali. Al-aqlu wal bulugh. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rufi'al qalam an salatin anin naimi hatta yastayqir wa anis sagiri hatta yakbur wa anil majnun hatta ya'qil aw yafiqa wa kadzalika an ibn abbasin qala utiya umar bimajnunah qad zanat فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال irji'u biha summa atahu faqala ya amiral mu'minin ama alimta anna al-qalama qad rufi'a an thalathatin anil majnun hatta yabra'a wa anin na'imi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yaqila qala bala qala fama balu hadhihi turjamu qala la shay qala fa'arsilha fala fa'arsalha fala faja'ala yukabbir mauquf sahih la hukm rafa maka ucapan penulis asar tsani wa thalith al-aql wal buluh maka syarat yang kedua dan yang ketiga syarat apa syarat wujud siam Ramadan asyaratul awal madad al-Islam wasatu tsani wa al-aql wal bulugh. Faqad ittafaqa al-Hanafiyah was Syafi'iyah ala anna al-aql wal bulugh min syurutil wujub faqat. Wa khalaqahuma al-Malikiyah wal Hanabilah faja'alahuma min syurutil wujub wa sihhah ma'an. Amal aql fatakruju min hadha syart Rafidul Aql. Adapun makna dari al-aql keluar dari syarat ini orang gila yang tidak mempunyai akal. Maka orang yang gila, orang yang pingsan, dan orang yang epilepsi. Tahu epilepsi? Asra. Maka di sini juga orang yang pikun. Yang sudah tua, pikun, di mana dia tidak mengetahui dirinya bahkan terbuka mulutnya keluar air liur tidak mengetahui apa keadaan dirinya ini pun masuk kepada fasidul akal hilang akal nah mereka tadi orang yang gila orang yang pingsan orang yang epilepsi tiba-tiba dia jatuh kejang-kejang kemudian berbuih mulutnya dan juga orang yang pikun maka semuanya tidak diwajibkan kepadanya puasa maka ini makna syarat wujud maka jika ada seseorang yang mana dia terjadi kehilangan akal di awal dari bulan Ramadan dan yang sisa waktunya dalam keadaan hilang akal baik pingsan ataupun baik hilang akal tidak pingsan tetapi unremain ataupun tidak bisa mengingat apa-apa hilang ingatan maka di sini tidak diwajibkan untuk puasa dari hari-hari yang dia hilang ingatan seperti ini terjadi juga oleh teman kami di Damnat. di mana di awal puasa biasa, kemudian mungkin dia terlalu capek ataupun lupa minum obat, akhirnya dia epilepsi. Sekitar dua hari tidak ingat, hilang ingatan. Epilepsinya mungkin satu jam. Namun efek setelah epilepsi seperti orang ini juga bilang, hilang ingatan. Sehari, dua hari itu ditanya bengong. Siapa kamu? Tidak tahu. Karena reminder di dalam otaknya hilang, memorinya hilang. Butuh memori yang baru. Dan ini datang setelah dua hari. Maka tidak wajib dalam keadaan dua hari tersebut. Karena hilang ingatan. Maka jika akalnya kembali setelah Ramadan, ataupun terus menerus dia sampai kepada masuk Ramadan yang kedua, maka hukumnya nanti akan dibahas di bab akam ashabil Akdar, Hukum orang-orang yang diberikan udur, maka fal yut'im dzakal yaum agar dia memberikan makanan dari hari-hari yang dia berbuka padanya. Adapun syarat yang kedua al-bulu. Maka keluar dari syarat ini adalah as-sagir ala bilam Seperti siapa di sini? Hmm? Yang belum balik. Mantap. Kita balik. Huh? Sudah wet dream. Hmm? Menunjukkan orang kau juga belum balik. Belum lurus kalau kencing. Maka di sini biar tahu-tahu balik sekarang lihat nih ciri-cirinya. Makanya di sini kulukum antum undur ila nafsikum. Lihat kepada diri kalian. Sudah ada belum di sini? Kaidah jika ditanyakan kepada kita bagaimana seorang anak laki-laki sudah mencapai balik. Biar tidak saling tuding-menuding. Kamu belum balik. Padahal yang ngomong pun belum balik. Al-jawab, jika dia laki-laki, maka ada tiga perkara. Satu dari tiga perkara. Al-amrul awal, tamam khonsa asrata sana. Umurnya pas 15 tahun. ham umur kalan? Asrah. Maka telah datang penarilannya untuk 15 tahun. Hadis Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhudin wa huwa ibnu arba asrata sana. Falam yujizni. Tsumma aradani al khandaq wa ana ibnu khamsa asrata sana fa'ajazani. Bahwa Nabi Muhammad SAW di saat perang Uhud, usia Ibnu Umar masih 14 tahun. Falam yujizni. Nabi tidak membolehkan untuk berjihad. Karena syaratnya harus sudah balik. Kemudian setelah terjadi perang, perang hendak, dan aku sudah berusia 15 tahun, maka aku mendaftarkan untuk ikut berperang maka diterima oleh Nabi. Maka kisah ini menjadi pendalilan. Dan telah datang riwayat yang lebih jelas. Falam yujizni walam yarani balad. Di riwayat disebutkan, maka tidak diperbolehkan aku ikut berperang karena Nabi memandangku aku ini masih belum balik. Sehingga 14 tahun belum balik. Hadis ini barakallahu fikum hadis yang muttafaqun alaih. Adapun riwayat yang kami baca tadi disebutkan falam yujizni walam yarani balagtu maka ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa Darqutni wal Baihaqi dari jalan Ibnu Juraid Akbarani Ubaidillah Ibnu Umar an Nafi' an Ibnu Umar Ubaidillah Ibnu Umar huwa al-Umari imam dan Ibnu Juraid imam dan bahkan disebutkan Akbarani maka Ibnu Juraid mudallis Masmu Ibnu Juraid Masmu Ibnu Juraid Abdul Malik Ibni Abdul Aziz wa huwa imamul imamun fil hifdz namun mudallis. Walakin hunaka qala haddatsani. Alhamdulillah. Di sanad Ibnu Umar yang kami sebutkan maka semuanya sahih. Dan begitu pun datang di riwayat yang lain yang mana riwayat ini juga mutafakun alaih berkata Nafi' kepada Umar Ibni Abdul Aziz. Pada saat itu sudah menjadi khalifah. Aku sampaikan hadis ini. Hadis tentang Ibnu Umar. Lihat bagaimana Nasir meriwayatkan tentang tuannya Ibnu. Kemudian dibebaskan, maka dia mengatakan tentang kisah Ibnu Umar. Maka berkata Umar ibni Abdul Aziz, Ina al had baina sagir wal kabir. Fakatawa ila umalihi an yufridu liman kana ibnu khamsa asrata sana wa man kana duna dalika faj'aluhu fil iyal. Maka akhirnya setelah diberitahu tentang fatwa dari Ibnu Umar bagaimana Nabi dulu menjadikan aku sebelum balik umur 14 tahun dan setelah balik umur 15 tahun disampaikan oleh Nabi kepada Umar bin Abdul Aziz maka Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada umalnya kepada para pembantunya untuk menuliskan mangkana duna dalika faja'aluhu fil iyal maka barang siapa yang masih di bawah 15 tahun ditulis dalam tanggungan orang tuanya karena masih kecil. Ini perkara yang pertama tentang bulu. Perkara yang kedua, inzalul mani bisahwah. The wet dream. Dan ini pendalilannya seperti ucapan Allah Jalla wa ala di kitabihil karim, "Wa idza balagha al-aqalu minkum al-thuluma falyasta'dinu kama sta'dana ladina min qablihim." Maka jika anak kecil dari kalian al-huluma mencapai al-hulum. Makna al adalah the wet dream. Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi kencing di WC. Seperti kalian. Kedinginan, mimpi basah gitu. Kencing di kasur. Mimpi seakan-akan di WC. Iya apa bukan? Itu maknanya apa bukan? Maknanya bukan seperti itu. Tetapi maknanya inzalul mani bisahwa. Keluar mani dikarenakan sahwa. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Ida balabal arqalu minkum al-huluma. Makna al-hulum, the wet dream, mimpi basah. Maka sudah balik anak ini. Dan pendalilan yang kedua hadis Aisyah. Rufi al-qalam an halatin Aninaim hatta yastaikin wa anis sobi hatta yahtalin. Maka di hadis Aisyah yang tadi di makam kita sebutkan bahwa kolam pena itu diangkat dari penulisan dosa dari anak kecil sampai dia itu yahtalim. Mana yahtalim? The wet dream, mimpi basah. Ayat sobi hatta yablug. Fayutlak al bulu bil ihtilam li sababihi. Maka diislahkan kalimat buluk dikarenakan ihtilam seperti di Al-Quran tadi. Minkum al-hulumat. Dan di hadis ashabi hatta Dan begitu pun di hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang mana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Maka kalimat muhtalim adalah orang-orang yang sudah balik. Maka kalimat al-hulum mimpi basah diitlakkan kepada orang-orang yang sudah balik. Maka orang yang mimpi basah maka dia orang yang sudah balik. Ini syarat yang kedua. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, inbatul anak tumbuh rambut-rambut di Mr. P-nya. Ah, balik lagi ke Mr. P. Tahu Mr. P? Mr. Peanut. Kacang. 14 ribuan di sini. Sebungkus. Tahu Mr. P? Apa? Kacang. <laughs> Baik. Al-Muhim, pelajaran fikih di sini. Mr. P adalah yang Abdurrahman suka pegang-pegang itu. Nah di situ keluar bulunya. Wahia sa'ar al hasin Haulal kubul. Rambut yang keras. Bagaikan kawat. <laughs> di Mr. P. Kalau sudah keluar rambut Mr. P-nya itu, maka di sini dia sudah balik. Berarti ada berapa alamat bulu Ada tiga. Adapun pendalilan dari imbatul anah keluarnya dari sada keluarnya bulu-bulu ini pendalilannya hadis Atiyah al-Qawari Uridna ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yauma Quraidah fakana man ambata kutila wa man lam yambut hulia sabiluhu fakuntu fi man lam yambut Fakul Sabini. Maka pendalilannya hadis dari Atiyah Al-Qurari. Atiyah Al-Qurari dari kelompok Yahud Bani Qurayyah. Maka di saat kelompok Bani Qurayyah, yang mana mereka itu mengkhianat, mengkhianati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Bani Quraidah al Yahudi di Madinah, maka mereka mengkhianati Nabi. Di saat Madinah diserang, yang disebut dengan perang Ahzab ataupun perang Khandaq, maka diserang dari berbagai penjuru. Madinah mau diserbu. Akhirnya Nabi membuat Khandaq, parit yang besar agar pasukan kavaleri dari kuda-kuda mereka tidak bisa lompat. Maka terbayang bagaimana membuat parit seputar kota Madinah. Kemudian di saat dibuat parit seperti itu, ternyata mereka tetap bisa akan masuk dengan melewati tanah Bani Quraidah yang terdapat perjanjian dengan kaum muslimin agar saling menjaga. Nah, akhirnya kelompok kufar musyrikin melihat kelompok Bani Quraidah tidak dibuat parit di antara mereka, ya sudah lewat mereka saja. Seharusnya mereka menepati janji Nabi tidak berkhianat namun mereka menjual dari perjanjian mereka. Akhirnya masuklah meskipun ditolong oleh Allah setelah itu ada celah untuk masuk ke Madinah. Maka setelah Allah menghancurkan mereka dengan malam-malam yang dingin dan angin yang kencang sampai kuda-kuda mereka berlarian dan tungku-tungku mereka tidak bisa untuk dibuat masakan dan angin bahkan mengguncang dari tonggak-tonggak kemah mereka. Ini adalah utusan Allah. Maka akhirnya mereka tarik tunggang langgang. Kelompok kufar Quraisy dan persekongkolan dan perkongsian dan collaboration dengan kufar yang ada di negeri Arab semuanya hilang. Di hadapan Nabi dari Madinah, namun mau kemana Bani Quraidah? Karena tempat mereka di sana. Akhirnya Nabi cepatlah menemui mereka. Akhri'u la salata illa fi Bani Quraidah. Ayat cepat, Tidaklah kita salat kecuali di Bani Quraidah. Maka dipercepat untuk menghukumi mereka. Maka atas pengkhianatan kepada Nabi dan kepada kaum muslimin yang menyebabkan bisa terbunuh kaum muslimin, semuanya bahkan anak-anak kecilnya, bahkan istri-istri mereka. Maka balasannya lihat bagaimana hukuman Nabi yang baik dibunuh orang-orang yang sudah berakal saja dari laki-laki. Adapun yang masih kecil tidak ada. Maka disebutkan oleh Atiyah Al-Qurabi maka didatangkan semua anak-anak yang sudah balik ataupun tidak. Yoma Kureba. Dan siapa yang tumbuh di misterpiknya dulu dilihat tumbuh panggal leher mereka. Namun jika belum tumbuh maka dibiarkan dan berkata ya, Fakuntu fiman lam yambut fakuliyah sabili. Dan aku orang yang belum tumbuh pada saat itu maka dibiarkan oleh Nabi. Maka inilah ketetapan Islam atas pengkhianatan. Maka berkata Imam mengakhiri. Midi di saat meriwayatkan hadis ini di jamaknya, hada hadisun hasanun sahih wal amal ala hada inda ba'di ahli ilm. Anahum yarawna al-imbar bulughan in lam yu'raf ihtilamuhu wala sinnuhu. Maka dari sini kita mengetahui dari tiga perkara. Maka perkara yang pertama apa? Sudah umur berapa? 15 tahun. Kedua, mimpi sering apa basah? Basah. Ketiga, tumbuh rambut di mana? Di Mr. P. Baik. Sekarang kembali kepada kau. Kau jawab. Kau sudah balik belum? Dari tiga alamat itu. Umur kau berapa? 10 tahun. Sudah mimpi? Mimpi dikejar ular gitu sudah. Sudah. Tapi nggak apa-apa, nggak kencing dikejar ular. Kalau kau kencing dikejar ular berarti balik. <laughs> Aduh, alhamdulillah. Nanti ngerasain sendirilah. Ah, yang ketiga belum tumbuh rambut. Kayak tawar. Maka jika sudah ada seperti ini satu pun berarti kalian sudah balik. Berarti jangan menuding orang lain. Siapa yang belum balik? Oh, bangga. Dia, dia. Padahal dirinya juga belum balik. Belum lurus kencingnya. Ini untuk laki-laki ada tiga. Untuk perempuan ditambah satu. Jadi tiga-tiga ini hanya untuk laki-laki. Akuan. Perempuan pun masuk kepada ini namun ketiga ini hanya untuk laki-laki yang perempuan ditambah satu empat dan tidak bisa ada laki-laki. Apa? Haid. Maka jika datang perempuan haid usianya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 14 tahun mbak Kalau udah 15 tahun berarti masuk usia. Misalnya 14 tahun sudah haid, 13 tahun sudah haid. Maka dia dihukumi perempuan yang sudah balighah. Seperti datang dari Aisyah dan ashabu dari Abdullah bin Amr bin As murru sibyanakum bisalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asr fadribuhu alaiha. Maka perintahkanlah anak-anak kalian jika sudah masuk kepada tujuh tahun agar dilaksanakan salat. Jika sudah sepuluh tahun dan masih belum salat maka diperintah dengan dipukul. Di sini syahidnya sepuluh tahun belum balik kayak si Ibn. Umurnya belum sampai lima belas dan belum pernah melihat the wet dream dan juga Mr. P-nya masih licin. Maka di sini berarti belum balik. Maka di sini boleh orang tuanya untuk memukulnya. Tidak terus dia lapor kepada polisi bagian HAM. Kalau oh, ini hak asasi manusia anak-anak terjadi pemukulan anak-anak tidak. Jangan melaksanakan yang demikian. Adapun di tempat orang-orang kafir na'am. Banyak dari bapak ataupun kakek nenek mereka ataupun paman-paman mereka terpenjara dikarenakan aduan dari anaknya bahwa ibunya melarang dia untuk keluar. Ibunya memaksakan untuk menggunakan hijab. Ibunya melarangnya untuk pacaran. Datang boyfriend ke rumah diusir oleh ibu. Maka aku mengadu kepada polisi, akhirnya terkena kasus pelanggaran hak asasi anak masa kini. Alhamdulillah. Maka inilah dari permasalahan syarat yang disebutkan di dalam hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Abbas. Kita tutup pelajaran dengan takrid hadis Aisyah, maka makna dari hadis Aisyah bahwa pena itu terangkat dari tiga perkara. Dari orang yang tidur sampai terbangun. Maka orang yang tidur di sini kita ada penun. Barang siapa yang masbuk satu rakaat dan sebagainya diberi ikhob dipukul. Namun kadang-kadang kita seperti badal fajar ataupun ba'dal asr orang ini tidak salah sama sekali empat rakaat dengan kita terlambat pas ditanya kenapa ketiduran maka kita tidak memukulnya karena di sini masuk kepada rufi al falam an beda dengan orang yang masbuk satu rakaat dua rakaat karena lalai terlambat mandi padahal adzan sudah lama maka di sini kita berikan ikhob Adapun ketiduran dari tidur siangnya duhur, maka tidak mendengar adzan, dia bangun di saat mendengar iqamatus salat, maka di sini kita tidak memukulnya karena rufi al qalam antara aninaim hatta yastaikid wa anisagir hatta dan dari orang ataupun anak-anak yang kecil sampai dia balik wa anil majdur hatta yaqil au yafiq au yufiq sampai orang gila ini sembuh kembali akalnya. Maka ini dalil untuk syarat akal dan bulu. Yang mana pendalilan akal wal bulu pendalilannya datang dari as-sunnah wal ijma. Adapun al-ijma seperti nanti dinukilkan dari para ulama ataupun pendalilan sunnah seperti di dalam matan datang dari dua hadis. Hadis yang pertama datang dari Aisyah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Kulluhum min tariq Hamad ibn Salamah an Hamad ibn Abi Sulaiman an Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Maka sanad ini semua rijalnya tifak kecuali Hamad ibnu Abi Sulaiman wa huwa saduq maka hadis ini jadinya apa? Hasanun didatif. Ini hadis yang pertama. Hasan didatif dari Aisyah. Siapa ilahnya? Ahmad ibnu Abi Sulaiman. Yang kedua dari Ibni Abbas. Seperti disebutkan di matan. Dan kisahnya dia maukuf. Maka disebutkan oleh penulis maukuf sahih. Lahuhuk murafah. Maksudnya, sanatnya maukuf dalam keadaan sahih. Namun maupunnya ini mempunyai hukum yang marfu. Dan tadi telah kita sebutkan kisahnya dari Ibnu Abbas didatangkan kepada Umar perempuan yang gila dan telah berzina. Jadi perempuan gila ini berzina. Maka Umar memberikan permasalahan ini kepada sebagian dari para sahabat yang lain untuk dimusyawarahkan. Maka diketuskan hukum dari Umar kepada perempuan ini agar dirojam. Di saat dibawa untuk dirojam melewati Ali radhiyallahu anhu. Maka dikatakan apa yang terjadi? Dibawa ke tempat untuk dirojam. Dikatakan majnunah bani fulan. Zanat fa'amara biha Umar Antur jama. Perempuan gila dari kabilah Fulan telah melaksanakan zina. Zina yang dirajam syaratnya apa? Muhsan. Seperti di pelajaran terdahulu. Maka dia itu akan dirajam. Maka berkata Ali radhiyallahu anhu, irji'u biha. Maka kembalikanlah dia itu Kemudian dia mendatangi Umar, ya Amirul Mukminin, ama alimta. Tidaklah engkau ingat bahwa pena itu terangkat dari tiga perkara. Di antaranya pendalilan kita adalah anil majnun hatta yu'ol. Maka sahihnya di sini Kala bala. Tentu. Aku mengingatnya. Kama baru. itu jam. Kalau begitu kamu mengingat hadis itu. Bagaimana perempuan ini dirojam. Kala lasi. Tidak apa-apa kalau begitu. Kemudian diutus untuk tidak dijadikan dirajam. Maka semuanya bertakbir maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang mauquf seperti kami sebutkan tadi dari ucapan Ali. Namun ucapan Ali di saat mengatakan ama alim di diriwayat yang lain ama tak menandakan bahwa hadis ini disebutkan oleh Ali kepada Umar mengingatkan bukan Apakah engkau telah mendengar Bukankah engkau telah menghafal? Menandakan hadis ini sudah masyhur di kalangan para sahabat marfu dari Nabi. Maka Ali mengingatkan Umar tentang tiga pena keburukan diangkat dari perkara-perkara yang tiga tadi. Maka ini ucapan Ali kepada Umar bin khattab maupun namun mempunyai hukum yang rokok. Inilah permasalahannya. Adapun tahrijnya hadis Ibnu Abbas telah terjadi istilah di kalangan para ulama tentang rokok dan wakafnya. Maknanya ada riwayat yang marfu dan ada riwayat yang mauquf. Riwayat yang marfu dikeluarkan Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dari jalan Jarir Ibnu Ibnu Azim an Sulaiman Ibnu Mihram Sulaiman Ibnu Mihram al aqmas an Abi Dhabian an Ibni Abbas. Disebutkan Ali melewati dari suatu kaum kemudian me menyebutkan dari Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan rufi al kalam an salata bahwa pena itu terangkat dari tiga perkara di sini riwayatnya marfu berkata Ali bahwa pena itu terangkat dari tiga. Dari riwayat siapa tadi? Jari bin Hazim, Anil Anas, An Abi Dobian, An Ibni Abbas. Adapun riwayat yang marfu'ah dari jalan Waqi' Ibnu Jarrah di Sunan Abi Daud dan Syu'bah dan Ja'far Ibnu Aun dan juga Ibnu Numair dan Jarir ibni Abdul ibni Abdul Hamid dan Muhammad ibnu Fudail dan Abu Muawiyah Muhammad ibnu Hazim itu sendiri. Seperti di Sunan Sa'id ibnu Mansur, wa Ma'mar, maka semuanya meriwayatkan dari al aqmas Sulaiman ibnu Mihran dari ibni Abbas dengan maufuf Maka di sini Jarir ibnu Abi Hazim ataupun Jarir ibnu Hazim yang meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Mihran dari Abi Dhabian dari ibnu Abbas marfu'an kepada Nabi dinamakan riwayat yang syadzah kesalahan dari dia karena menyelisihi dari berbagai rawi-rawi yang sifat dari muridnya Al-Ahmas di antaranya Subah bin Hajjaj Waqi ibnu Jarrah dan juga Muhammad ibnu Fudail dan bahkan Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi yang mana di sini adalah derajatnya imam. Jika satu saja Jarir ibnu Hazim menyelisihi dengan Syu'bah ataupun dengan Waqi ibnu Jarrah maka kalahlah Jarir ibnu Hazim karena hafalannya sih pas-pasan. Kita tidak bilang Pak dia sikoh di atas derajat dari Hasan, namun menyelisihi imam-imam tadi dan banyak jumlahnya. Maka oleh sebab itu para ulama merojihkan riwayat mauquf seperti Imam At-Tirmidzi di Ilal Kubra dan ada Rukutni di Ilalnya merojihkan mauquf. Namun di sini ada faedah meskipun mauquf hadis Ibnu Abbas ini mempunyai hukum yang rapat dari lapor di dalam hadis disebutkan ama alimta. Wahai Umar, bukankah engkau telah mengetahui? Menandakan bahwa hadis ini mahfudon ladaihim. Karena mahfudon ladaihim. Hadis yang dihafal oleh mereka. Maka diingatkan oleh Ibnu Abbas, bukankah engkau telah mengingat? Bukankah engkau telah mendengar dan mengetahui seperti itu? Dan perkara yang kedua, hadis Aisyah yang meriwayatkan dari Nabi Marfu dengan makna yang sama menunjukkan bahwa hadis ini asalnya dari mata air yang satu. Siapa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nah, oleh sebab itu Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i di dalam As-Sahih Al-Musnad beliau pun menghukumi hadis ini Marfu lahu hukmu rafa. Disebutkan mauquf lahu hukmu rafa. Dan begitu pun Asyik Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa mengatakan hadis ini mempunyai hukum rafa meskipun mauquf dengan lafaz tadi ama alimta. Maka inilah yang bisa kita berikan